ilmu adalah seperti air bagi ikan. Air akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan seekor ikan. Dan ikan sangat merindukan air untuk bisa hidup. Sama dengan kita manusia. Manusia membutuhkan ilmu seperti butuhnya seekor ikan terhadap air. Ketika seorang manusia tidak bersungguh-sungguh mencari ilmu, maka dia menggelepar-gelepar hidupnya seperti seekor ikan dijauhkan dari air. Karena itulah belajar dan sungguh-sungguh sehingga Anda bisa menikmati hidup ini dengan sebenar-benarnya. Karena Anda tanpa ilmu, Anda akan seperti ikan tanpa air. Gontor, mantingan. Hey.